Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu al-khulud fil jannah illa bil amal wa fi nuskha aw bin niyyah salihah. Liqaulillahi ta'ala fil hadithil qudsi udkhulul jannata bi rahmati waqtasimuha bi amalikum wa khuludu fiha bi niyyatikum. Fanwul khair man kana musafiran yanwi bi safari at-tafaqquha fid din wa imtithala hadhihi al-ayah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون حتى يسر الله له أمور دنياه وآخرته bilang kekal dalam kenikmatan di surga itu bila amal karena sebab amal. Ada dalam keterangan biniyah salihah dengan niat yang soleh. Dalam hadis Gusi dikatakan udkhulul jannata birahmati masuklah surga dengan rahmatku. Waktasimuha bi'amalikum dan bagilah itu surga sesuai dengan amal kamu. Wakhludu fiha biniyatikum dan kekalah di dalam surga karena sebab niat-niat kamu. Jadi begini, orang itu masuk ke surga karena rahmat Allah. Bukan karena amal. Hah? Dalam hadis, lan yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Enggak memasukkan seorang pun amalnya itu ke surga. Jadi bukan surga untuk sebab masuk uh, bukan amal untuk sebab masuk surga. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma di surga dibagi kenikmatan surga itu sesuai dengan amal gitu. Jadi masuknya itu bukan karena karcis, maksudnya itu surga itu. Yang dirahmati Allah masuk. Setelah itu ada di dalam dibagi, ada kelas-kelasnya di surga kan. Itu menurut amal masing-masing. Tentunya kalau amalnya lebih banyak dan bagus, akan derajatnya lebih tinggi ada di surga. Darajah yang ada di surga dibagi sesuai dengan amal. Masuk ke surga bukan amal yang menentukan tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu. Karena itu yang bagus amalnya. Dan amal yang membuat kamu kekal di surga adalah karena niat solihah gitu maksudnya. Bukan berarti yang masuk surga itu ada nggak kekal. Tidak di sini. Amal yang membuat kamu kekal ada di surga adalah yang ada niat solihah. Karena kadang-kadang ada amalnya soleh tapi niatnya nggak solihah. Ya percuma. Datang ke majlis ini tapi amalnya soleh, niatnya nggak solihah. Ya percuma, nggak ada hasilnya gitu. Fanwu al khair karena itu niatkan kebaikan dalam segala hal. Dalam perbuatan baik tentunya harus dengan biasa niat baik. Dalam perbuatan yang mubah aja, bukan amal soleh. Niatkan dengan yang baik. Maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Contoh, man kana musafiran yanwi bisafari safari fid din. Orang yang musafir misalnya. Dia niati dalam musafirnya itu untuk mempelajari ilmu agama. Oh, berarti selama perjalanan sudah dia dari itu mendapatkan pahala terus amal soleh terus dia. Musafirnya 10 hari, 10 hari dianggap amal soleh. Malah ganjarannya seperti orang jihad fisabilillah man kharaja baitihi lam yaksid illa ilman kana fisabilillah hatta yarji'a kata Nabi. Siapa orang keluar dari rumahnya nggak ada tujuan kecuali untuk mencari ilmu, berarti dia itu fisabilillah sampai dia pulang. Atau imtithal atau melaksanakan perintah Allah niatnya kalau musafir falula nafarau min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fid din wa linduru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun nah, mengamalkan amal ini uh, ayat ini kalau sudah orang tadi itu dia tadi itu setiap gerak-geriknya diawali dengan niat yang baik maka Allah akan yuyassirullah lahu umur dunia wa akhiratih. Allah akan menggampangkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Yang jadi ruwet itu kalau niatnya nggak benar. Kerja misalnya, kalau niat tadi itu adalah niat cari rezeki yang halal. Untuk nafkah keluarganya, untuk sedekah, gampang nanti pekerjaannya. Urusan akhirat juga digampangkan. Kerja untuk nipu, untuk dia tadi itu merugikan yang lainnya, Allah akan buat ruwet dunia dan akhiratnya. Nah itu jangan memulai sesuatu dengan niat yang tidak baik, percuma, nggak akan berhasil. Nanti gagal dunia akhirat. Kalau demikian tadi. Dasari dengan niat yang baik. Hatta pergi ke kantor, hatta pergi pabrik, hatta pergi ke toko. Dasari niat yang baik. Wa qala radhiyallahu anhu أشيعوا هذه الدعوة على المنابر والمنائر وإلا عمتكم النقام وربما تتأخر العقوبة عن أهل الجهل ومن هو في بادية بعيدة لجهله أما إن كانها في الدنيا سها ما نخشى إلا أن تكون في القلوب فتكسو ولا تنفع الذكر إلا, إلا من با يتذكر والهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hmm. Sebarkan dakwah ini lewat mimbar-mimbar, lewat menara-menara. Jangan sungkan-sungkan nanti. Speaker, mikrofon, huh? radio, koran, TV, lewat segala cara sebarkan dakwah. Hmm? Ajak orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa amat nigam. Kalau enggak berarti balak dari Allah akan rata kepada kamu, menimpa kepada kamu. Kenapa? Karena kalau kita tidak betul-betul mengimbangi antara ajakan setan dengan ajakan dai ilallah ini, maka berarti sudah kita mendaftarkan, mencalonkan daerah kita, keluarga kita diadab oleh Allah. Hmm? Ada hadis kan itu, letak murun nabil ma'ruf walatan tanhauna 'anil munkar aw la Allah 'alaikum igaban min 'indih fatad'unahu falayustajabu lakum. Ada riwayat aw Allah 'alaikum imaman ja'iran. Fayad'u khiyarukum falayusajabu lakum. Inti negakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan sekuat tenaga inti atau Allah akan mengirimkan adab. Kalau sudah turun adab, atau hati doa tidak diterima. Gambarannya begini, walaupun di istighosah tetap diadab oleh Allah. Kenapa enggak ada yang ngimbangi dakwahnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya? Dari ayat lain, Allah akan menjadikan pemimpin kamu dolim. Kemudian orang-orang yang baik, yang soleh-soleh ngangkat tangannya hatta di masjid, nggak diterima oleh Allah. Akan dia ter, ditindas oleh pemimpin yang dolim. Ini semuanya karena apa? Karena as-sukut. Anil mungkar. Karena diem daripada kemungkaran, kemudian biarkan hamba Allah ini enggak sholat, enggak baca Quran dan seterusnya. Karena itu dakwah harus ada di mana-mana. Jangan ada yang yang berhenti. Mungkin Adab itu nggak langsung datang. Kenapa? Karena masih ada kesempatan bagi orang yang nggak ngerti untuk supaya ngerti. Allah itu masih ngasih waktu tenggang begitu ya. Ngasih waktu tenggang, wes dikasih. Be sadar nggak sadar-sadar ya teko temenan nantinya. Eh, karena itu jangan main-main urusan yang demikian ini. Yang jelas yang paling parah kalau sudah manusia tadi itu melupakan itu semuanya dan akhirnya hati menjadi kaku. Permasalahannya begini. Orang yang mukmin itu adalah manfaat dengan tadkir. Dengan nasihat. Hah? Tadkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Lah kalau nasihat ini enggak disebar ada di mana-mana, Berarti penyakitnya orang mukmin ini maksiat tadi itu akan bisa menguat dalam hatinya dan akan taksu gulubuhum. Akan menjadi keras hati mereka. Maksiat nonton TV, maksiat dengarkan radio, maksiat ketemu, maksiat, maksiat, maksiat nggak diimbangi, dakwahnya nggak diimbangi. Sedangkan dakwah ini yang ngobati daripada hati mukmin yang kena maksiat tadi itu radiasi maksiatnya itu yang dalam hatinya ya dakwah ini yang yang ngobati yang menetralkan ini nggak diimbangi wah itu adalah bahaya akan membuat hatinya orang mukmin menjadi kaku dan disitulah diajak lagi untuk khair nggak bisa udah karena itu disebar kemana-mana sebar dakwah lewat apapun yang penting dakwah ilallah subhanahu wa taala, bukan lewat maksiat ya maksudnya, lewat apapun yang menjadi perantara untuk dakwah ilallah subhanahu wa taala. Wal hidayah biadillah. Wah, enggak ada yang dengarkan. Enggak ada yang peduli misalnya al hidayah biadillah. Inti enggak bisa menjadikan orang itu baik karena sebab kamu. Sampaikan aja kebaikan kepada dia, selesai. Jadi bukan berarti targetnya mereka itu adalah harus jadi soleh. Inti laksanakan tugas dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Perkara dia menjadi soleh bukan urusan kamu, Allah. Hmm? Innaka la tahdi imam ahbabta sesungguhnya kamu tidak memberikan hidayat kepada orang yang kamu sukai Walakin Allah man mayasya, tapi Allah yang memberikan hidayat yang Allah kehendaki Wahu alamu bil muhtadin dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wis ae. Ibarat dokter wis obatono. Bukan bukan dokter itu yang membuat orang itu bisa sembuh. Tugasnya dokter ngobati sudah. Perkara diobati mati atau tambah sakit, ya itu memang Allah menghendaki. Cuma tugasnya dokter yang ngobati. Begitulah ada ilallah tugasnya menyebarkan dakwah. Hmm? Kamu tugasnya menyebarkan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Perkara orang itu mau tobat atau yang lainnya itu bukan urusan kamu. Allah Maha mengetahui siapa orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah.